Sebelum kita lanjutkan pada bab selanjutnya yaitu bab tentang isim-isim yang dirofa. Sebelumnya ada yang terluput belum kita baca pada halaman 50 versi PDF. Ada satu halaman yang belum kita baca. Nah, kita baca sekarang. Qala al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu taala faslun Pasal al-mu'rabatu kismani. Kalimat-kalimat yang mengalami i'rab ada dua macam. Kismun yu'rabu bil harokat. Macam yang pertama, kalimat yang di'rab dengan menggunakan harokat. Wa kismun yu'rabu bil huruf. Dan macam yang kedua adalah kalimat yang di'rab dengan menggunakan huruf. Qala syarih berkata pensyarah هذا الفصل لخص فيه جميع ما تقدم في باب معرفة علامات الإعراب pasal ini Ibnu Ajurrum rahimahullah mentalkhis meringkas di dalamnya semua apa yang telah lewat dalam bab mengenal tanda-tanda i'rab. Faja'al al-mu'rabati kullaha wa al-asma' wal af'al al-mudhari'atu ala qismain. Sehingga Imam Ibnu Ajurum menjadikan kalimat-kalimat yang di Arab semuanya yaitu isim dan fi'il mudhari' dikarenakan inilah yang mengalami i'rab isim dan fi'il fi'il mudhari' beliau menjadikannya menjadi dua macam kismun yu'rabu bil harakat macam yang pertama kalimat yang di i'rab menggunakan harakat wa huwal aslu fi alamatil i'rab dan ini merupakan hukum asal pada tanda-tanda i'rab. Hukum asal kalimat di di'rab dengan menggunakan harokat. Walidzalika bada'a bihi. Oleh karena inilah Ibnu Ajru menyebut, memulai dengan menyebutkan macam yang pertama ini. Wa qismun yu'rabu bil huruf dan macam yang kedua adalah kalimat yang di di'rab menggunakan huruf wa huwa ala khilafil asli dan ini merupakan Naam sesuatu yang menyelisih hukum asal. Nah, menyelisih hukum hukum hukum asal. Hukum asal kalimat di Arab dengan menggunakan harokat. Nah, wal hurufu fihi naibatun anil harokat dan huruf menjadi pengganti dari harokat. Sehingga tanda aslinya adalah harokat, adapun huruf itu tanda pengganti. Nah, tanda cabang dari harokat. Summa bada'a billadhi yu'rabu bil Kemudian ibu Ajurum mulai menyebutkan apa saja kalimat-kalimat yang di Arab menggunakan harokat dan telah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini hanya melengkapi nah, apa yang telah kita bahas sebelumnya dikarenakan pada halaman ini belum kita baca. Nah, sekarang kita masuk pada halaman yang ke 60 7. Naam. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala babu ma'rifati babu marfu'atil asma. Bab isim-isim yang dibaca rofa. Naam, bab isim-isim yang di rofa. Qala syarih berkata syarah lamma faragha min marfu'atil af'ali wa mansubatiha wa majzumatiha syara'a fil asma tatkala Ibnu Ajurum selesai dari fiil-fiil yang dirofa, fiil-fiil yang dinasab dan fiil-fiil yang dijazm, maka beliau mulai menyebutkan tentang isim. Ya telah lewat fiil dirofa ketika kosong dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan fiil dinasob ketika dimasuki amil-amil yang menasobkan. Apa saja amil-amil yang menasobkan telah kita bahas. Fiil dijazm ketika dimasuki amil-amil yang menjazmkan. Apa saja amil-amil yang menjazmkan telah lewat. Nah, pada pembahasan al-jawazim, amil-amil yang menjazmkan. Sekarang beliau mulai menyebutkan tentang isim. Wabada abil marfu'at dan beliau mulai menyebutkan isim-isim yang di yang dirofa. Li'annaha umdatul bab. Dikarenakan isim-isim yang dirofa merupakan umdah. Merupakan pokok. Ya pokok. enam Pokok bab tentang isim. Qala al-Imam Ibn Ajurum rahimahullahu taala kemudian Ibn Ajurum mengatakan al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dirofa ada tujuh. Wahia apa saja al-fa'il yang pertama fa'il. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh. Yang kedua maf'ul bih yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dengan istilah lain naibul fa'il, pengganti fa'il. Wal mubtada. Kemudian yang ketiga mubtada. Wa khabaruhu. Yang keempat khabarnya mubtada. Wasmu kana wa akhwatiha. Yang kelima isimnya kana dan saudari-saudarinya. Wa khabaru inna wa akhawatiha. Yang keenam, khabarnya inna dan saudari-saudarinya. Wattabi'u lil marfu' dan yang ketujuh yang ketujuh isim yang dibaca rafa adalah isim yang mengikuti isim rafa sebelumnya wa huwa arba'atu asya'a tabi' lil marfu' isim yang mengikuti i'rab isim sebelumnya ada empat macam an-na'tu yang pertama na'at wal 'atfu yang kedua ataf wat taukidu, yang ketiga taukid wal badalu, yang keempat badal. Fahadhihi asharatun maka inilah sepuluh isim-isim yang dibaca rafa. Wat tawabi'u minha arba'atun. Sepuluh ini kalau dijawab di apa? Di, secara rinci. Adapun secara global global ada tujuh yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum. Kalau kita rinci lagi itu ada sepuluh dengan menyertakan empat macam tabi' tadi. Wat wattawabi'u minha arba'atun. Dan at-tawabi' yang isim isim mengikuti yang mengikuti i'rab isim sebelumnya ada empat. Waqad afrada li kulli wahidin min hababan Dan Ibnu Ajurum sungguh telah menyendirikan masing-masing dari isim-isim yang dirafa tersebut bab masing-masing untuk masing-masingnya untuk isim isim di rofa. Ibnu Ajuru menyebutkan babnya masing-masing. Disebutkan secara bersendirian. Ini bab fa'il, ini bab naibul fa'il, ini bab mubtada, bab inna isim inna wa khawatuha. Ya, nam, khabar inna wa khawatuha, isim kana wa khawatuha disebutkan secara bersendirian masing-masingnya. wabada bada'a babil fa'il dan beliau mulai dengan menyebutkan bab fa'il faqala Beliau mengatakan babul fa'il, bab tentang fa'il. Ai hadza babun dzukira fihi ahkam al-fa'il. Hadza babun dzakara fihi ahkam al-fa'il. yani ini adalah bab di mana Ibnu Ajurru menyebutkan di dalamnya hukum-hukum tentang fa'il. Qala kemudian al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala mengatakan al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim yang dirafa yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ini definisi isim fa'il menurut ulama ahli nahwu. Isim yang dirafa yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Qala syarih pensyarah menjelaskan fahfuhima minhu annal fa'ila la yakunu illa isman. Dipahami dari definisi ini bahwasanya fa'il tidak bisa melainkan berbentuk isim. Wala yakunu fi'lan wala harfa dan tidak bisa berbentuk fi'il dan tidak pula bisa berbentuk huruf. Yang namanya fa'il itu harus berbentuk isim wa fuhima min qawlihi al-madhkuru qablahu fi'luhu dan dipahami dari ucapan beliau tentang definisi fa'il sesuatu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya annal fa'ila la yakunu illa mutaakhiran an fi'lihi dipahami darinya bahwasanya fa'il tidaklah melainkan diakhirkan dari fi'ilnya wala yataqaddamu alaihi dan tidak bisa fa'il mendahului fi'ilnya. Ini yang bisa kita pahami dari definisi yang disebutkan oleh Ibn Ajurum. Ibn Ajurum mengatakan fa'il adalah isim yang dirofa. Sehingga fa'il harus berbentuk isim. Kemudian beliau mengatakan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Yang disebutkan sebelum fa'il itu fi'ilnya. Berarti fa'il harus diakhirkan dari fi'ilnya. Tidak boleh mendahului fi'ilnya. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah wa huwa ala qismaini. Fa'il ada dua macam. Zahirin wa mutmarin. Ada fa'il yang berbentuk isim zahir dan ada fa'il yang berbentuk isim dhamir. Fadh-dhahiru نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام أخوك ويقوم أخوك Fa'il yang berbentuk isim zahir contohnya adalah ucapanmu qama zaidun. Zaidun fa'il berbentuk isim zahir. Wa yaqumu zaidun. Zaidun juga fa'il berbentuk isim zahir. Namun di sini fi'ilnya berbeda dengan yang pertama. Fi'il yang pertama itu fi'il madhi, adapun yaqumu ini fi'il mudhari'. Nah, demikian pula seterusnya az-zaidani, az-zaiduna, akhuka itu semuanya fa'il yang berbentuk isim zahir. Qala syarih berkata pensyarah Syekh Abu Zaid Al-Makudi yakni anna al-fa'ila munhasirun fi qismain yakni bahwasanya fa'il terbatas pada dua macam bentuknya zahirin wa, wa mubmarin fa'il yang berbentuk isim zahir dan fa'il yang berbentuk isim dhamir Summa massala zahira bi arba'ati musulin. Kemudian Ibnu Ajurum memberikan contoh fa'il yang berbentuk isim zahir dengan empat buah contoh. Al-awwal, contoh yang pertama, qama Zaidun wa yaqumu Zaidun. Contoh yang pertama, qama Zaidun wa yaqumu Zaidun. Zaid telah berdiri dan Zaid akan dan sedang berdiri. Fa'ata bil fa'ili mufradan. Ibn Ajurum mendatangkan fa'il yang berbentuk isim mufrad. Zaid itu isim mufrad. Bermakna tunggal. Wa nawwa'al fi'la ila naw'ain. Dan beliau menyebutkan fi'il dengan dua macam. Madin wa huwa qama, yakni fi'il madhi dengan dengan menyebutkan fi'il qama wa mudari'in wa huwa yakumu. Dan fi'il mudhari' yaitu fi'il yakumu. Asani, contoh yang kedua, qama Zaidani wa yaqumu Zaidani. Kedua orang yang bernama Zaid telah berdiri dan kedua orang yang bernama Zaid akan dan sedang berdiri. Fa'ata bil fa'ili ya akan atau, atau sedang berdiri. Fa'ata bil fa'ili musannan. Ibnu Ajurrum mendatangkan fa'il berbentuk isim musanna. Az-Zaidani itu isim isim musanna. Wa nawwa al-fi'la aidan ila ila madhin wa mudhari'. Dan beliau menyebutkan fi'il dengan dua macam, berbentuk fi'il madhi dan berbentuk fi'il mudhari'. Qama fi'il madhi yaqumu fi'il mudhari'. Al-thalith, contoh yang ketiga, qama zaiduna wa yaqumu zaiduna Orang-orang yang bernama Zaid berdiri wa yaqumu zaiduna dan orang-orang yang bernama Zaid sedang atau akan berdiri Fa'ata bil fa'ili jam'an. Ibn Ajurum di sini menyebutkan fa'il berbentuk jamak. Jamak mudzakkar salim. Wa nawwa'al fi'la aidan ila madhin wa mudhari'in dan menyebutkan fi'il sebelumnya, sebelum fa'il dengan dua macam, fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ar-rabi' contoh yang keempat, qama akhuka wa yaqumu akhuka. Qama akhuka saudaramu telah berdiri wa yaqumu akhuka saudaramu sedang atau akan berdiri fa'ata bil fa'il beliau menyebutkan fa'il ma'al fi'laini al asma'il khamsah ya, beliau menyebutkan fa'il dengan dua macam fi'ilnya fi'il madhi dan fi'il mudhari' al asma'il khamsah dan fa'ilnya termasuk isim-isim yang lima termasuk isim-isim yang lima akhuka hamuka abuka akhuka akhuka abuka akhuka hamuki fuka zumalin wa hadha kulluhu taqribun minhu lil mubtadi dan ini semuanya kata pensyarah merupakan pendekatan yang di Nam yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum kepada para penuntut ilmu pemula. Nah, ini terkait dengan isim fa'il yang berbentuk isim zahir. Adapun isim fa'il yang berbentuk isim pemir, Nah, kita bahas insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.